Nah kalau Ikhwanul Muslimin dan pendirinya Hasan al-Banna, Said Qutub, Abu al-Maududi manhajnya apa? Masya Allah. Hasan al-Banna manhajnya sufi hasafi, Sufi kebatinan yang ekstrim. Manhaj mereka ya takdir. Ada pemahaman khawarijnya, ada pemahaman baru yang mereka munculkan. Sehingga Syekh Al-Alama Syekh bin Baz rahimahullah memasukkan Ikhwanul Muslimin termasuk firqah 72 firqah yang diancam dengan neraka itu yang disebutkan dalam hadis. Yang kulluha finnar illa wahidah umatku akan terpecah menjadi 73 semua di cuma satu yang 72 yang diancam dengan neraka itu satu di antaranya kata Syekh bin Baz al-ikhwanul muslimin jadi mereka ada yang mengadopsi pemahaman khawarij dan pemahaman khusus manhaj sendiri yang mereka butuh sendiri namanya manhaj ikhwanul muslimin nah untuk di zaman sekarang ini muaranya sini ya diwakili sama IM ini yang pecahannya banyak ada uh, Hizbut Tahrir ada uh, jihadis ada sururiyah kutbiyah macam-macam sekarang larinya ke, ke ikhwanul muslimin yang sangar-sangar yang suka bom-bom itu jangan dikira sekarang itu muaranya ke saya kutub semua itu tokohnya Ikhwanul Muslimin. Oh, yang lembek-lembek yang suka dakwah dengan parlemen dan segala macam itu lari ya ke atas sana itu semuanya lari ke Ikhwanul Muslimin para kelas itu untuk era kita sekarang ini sehingga dia firqah tersendiri namanya jamaatul ikhwan <clears throat>